Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Sebelum kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati ada tambahan penjelasan berkenaan dengan apakah ruqyah itu istihadi ataukah tauqifi mengikuti dalil ataukah eh, ataukah di sana ada ruang untuk istihad saya ingin bacakan nampaknya keterangan yang penjelasan cukup bagus dari Syekh Muhammad Ali Farkus salah satu ulama di Aljazair ketika beliau ditanya tentang hal uqiyah tauqifiyah amla' ya, ruqyah itu tauqifi ngikuti dalil ya, ataukah ada unsur uh, istihad dan ya, eksperimen maka beliau katakan ruqyah yang maksurah yang berdalil dari sisi zatnya maka tauqifiyah tentang sifat dan tata cara pelaksanaannya, waktu, zaman dan bilangannya maka tidak boleh ada tambahan dan tidak boleh dikurangi. Karena nambah dan mengurangi adalah bentuk istidrak, ini bentuk mengoreksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuduh Nabi. Itu untuk uh, ru'yah yang maksurah uh, wa alih berdasarkan hal itu maka selayaknya bagi orang yang meru'yah untuk mengikatkan diri bisa bit menaru'yah syariah dengan ru'yah syariah yang memang valid maka mengikatkan diri dalam semua tata cara pelaksanaannya. dan apa dan obat-obat serta ruqyah yang telah dinaskan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sepatutnya itu lebih didahulukan daripada pengalaman. Sebagaimana hadis Nabi tentang manfaat madu, lantas ternyata dipraktekkan itu tidak sebagaimana yang Nabi katakan, maka Nabi komentari, sadaqallahu wa kadaba batanu akhika. Allah benar dan yang bohong adalah perut saudaramu. Hal itu karena ilmu pengobatan itu porosnya biasanya adalah pengalaman yang dibangun di atas sangkaan kuat, maka membenarkan orang yang tidak berbicara dari hawa nafsu lebih utama didahulukan daripada perkataan mereka. Ya, maka ada ru'yah maksurah, ru'yah yang ada dalilnya. Kalau ru'yah maksurah, maka itu tauqifiyah, mengikuti dalil. Di antaranya di antara bentuk ru'yah maksura adalah ru'yah diri sendiri ketika mau tidur dengan bacakan untuk diri sendiri al-ikhlas, falak dan anas maka tata caranya jumlahnya tiga kali dan seterusnya harus mengikuti dalil. Kemudian eh, tadi di antara yang beliau sampaikan bahasanya Eh, ada sejumlah pengobatan yang ada nasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pengobatan atau obat-obat semacam ini lebih, semestinya lebih didahulukan daripada yang murni pengalaman manusia. Maka jika ru'yah maksurah itu memiliki hukum lebih diutamakan untuk diutam, uh, eh, untuk didahulukan, ya, meskipun uh, demikian, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan firqiyati batil untuk menguryah sejumlah penyakit dan gejala tanpa min ghair taqyidin bil ma'thuri tanpa mengikatkan diri dengan yang maksur yang berdalil hmm. sebagaimana terdapat dari Anas bin Malik radhiallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan fi untuk ruqyah minal aini karena dampak ain mati dan karena demam dan atas satu dan karena satu penyakit se, dalam, yang dampaknya adalah sema, seperti koreng yang disebut namlah. Kemudian amma ru'yatu ghairu ma'thurah, adapun ru'yah yang tidak berdalil. Wala waridah kaifiyatuha hasyaran dan tata caranya memang tidak ada dalam syariat. Kemudian khaliyah min mahadir syar'iyah. Kemudian bersih dari hal yang terlarang menurut syariat. Nah ini hukum melakukannya itu mukhtalafun fihi diperselisihkan. Dan sebab perselisihan intinya adalah berpulang pada pembahasan apakah melakukan ru'yah itu min jinsi tadawi bil adwiyah wal aqshab itibiyah apakah ru'yah itu jenisnya adalah pengobatan ini adalah bagian dari berobat tentu kalau berobat kaedahnya adalah kaedah eh, pengobatan dokter dan yang lain kaedahnya adalah kaedah eh, eksperimen dan pengalaman apakah dia sejenis dengan adwiyah e, berobat e, atau dawi berobat dengan adwiyah dengan obat-obatan atau dengan aksyab tibiyah herbal herbal bahasa Arabnya aksyab tibiyah aksyab itu rumput tibiyah yang bisa jadi obat nah. ataukah e, am tatawakafu ma'rifatuha ala syar'i ataukah pengetahuan tentang ini bisa jadi rukyah ataukah tidak itu tergantung syariat. Ini di diperselisihkan. Di, ketika rukyah itu ghairu ma'thurah dan tidak ada sisi yang bermasalah. Kalau ada sisi bermasalah mengandung kalimat uh, yang tidak benar, mengandung kalimat kemusikan dan sudah, dan sebagainya, khalas ini sudah selesai itu tidak perlu dibahas. Ini tidak ada sisi bermasalahnya. Secara konten tidak ada masalah. Nah, namun itu ini ini sendiri tidak berdalil. tidak boleh ataukah tidak, maka ini turunan dari permasalahan ini. Wal asbah ya pendapat yang lebih mendekati tentang ru'yah yang tidak ada nasnya. Meskipun dia adalah bagian dari pengobatan rohani. Annaha lasiqatun namun dia sangat erat menempel pada pengobatan jasmani dari sisi bersandar pada istihad dan eksperimen dan minta tolong kepada Allah untuk terwujudnya manfaatnya dan memanfaatkan eksperimen manusia satu hal yang diperbolehkan jika memang terbukti dia bermanfaat dan berfaedah serta kosong dari eh, mahdur syar'i hal yang terlarang menurut syariat karena buah dari pemanfaatan pengalaman ini adalah menjaga kesehatannya orang-orang yang sehat dan mencegah penyakitnya orang-orang yang sakit. Ya sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun di antara berpendapat kalau uh, eh, amba ruqyah ya, itu adalah Eh, dekat dengan ya, pengobatan, artinya babnya adalah bab pengalaman dan eksperimen, diantaranya adalah Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan, kanal Arab, karena indal Arab min hadatib kathir. Orang Arab itu punya banyak e, cara pengobatan. Dan mereka orang Arab jeliah punya banyak dokter yang dikenal. Ada namanya Haris Ibn Kaldah dan yang lain. Watib al-mangkul fi syar'iyat sedangkan pengobatan yang eh, kita dapatkan dari dalil-dalil syariat min hadal qabil dari jenis ini. Ya, walaysa minal wahyi fi syai' dan bukanlah wahyu yang harga mati sedikit pun. Wa inna huwa amrun kana adiyan lil Arab namun itu satu hal yang merupakan eh, asalnya adalah budayanya orang Arab. Ya, demikian juga kita jumpai perkataan uh, Syaukani yang menunjukkan beliau membolehkan uh, eh, rukyah yang yang ghairu mansus alaih yang tidak berdalil secara khusus ketika menyebutkan faedah salah satu hadis Saukani oh, hadis tentang kisah ladir kisah eh, sahabat yang meru'yah orang yang terkena penyakit eh, orang yang digigit binatang berbisa tentang salah satu faedahnya saukani mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya ru'yah dengan Al-Quran wa yultahaq e, wa bihi dan disamakan dengannya maka nabi zikri wa doa al ma'thur ru'yah dengan zikir dan doa yang berdalil wa kadza ghairul ma'thuri mimma la yukhalifu ma fil ma'thuri demikian juga diperbolehkan ru'yah dengan yang tidak berdalil selama itu tidak menyelisihi yang berdalil Dan ini eh, dikuatkan dengan hadis Auf bin Malik yang kemarin kita baca. Di mana Nabi katakan sodorkan bacaan-bacaan ru'yah kalian. Ya, yang itu adalah warisan jahiliyah. Labak sabi malam yakun fi syirkun. Tidak mengapa ru'yah selama ya, dengannya selama tidak ada padanya kemusyrikan. Maka Kemudian Syaukani mengatakan Fihi dalil ala jawasi ruqa wa tadabbub bima la fihi la man'a min jihati syar'i. Ya, dalam hadis terdapat dalil bolehnya ruqyah dan berobat dengan sesuatu yang tidak berbahaya dan tidak terlarang oleh syariat. Ya, dan maka berkenaan dengan hadis sodorkanlah royah-royah kalian. Maka royah-royah yang disodorkan ini karena tustakmal telah dipakai di masa jeliyah. Maka jelas dia bukan tauqifiyah. Karena itu sudah dipakai oleh the, uh, eh, Auf bin Malik di masa jeliyah. Maka ini jelas bukan tauqifiyah kama yadhar Falau kana al-jawas mahsuran, seandainya ru'ya itu hanya terbatas pada asabit bil wahyi yang ada dalilnya berdasarkan wahyu, nih, maka konsekuensinya Nabi tentu akan mengingkari. Nabi akan mengatakan tinggalkan semua rukyah rukyah jahiliyah. Harusnya demikian. Ternyata tidak demikian yang Nabi katakan. Dalil yang lainnya uh, menegaskan hal ini adalah uh, persetujuan Nabi kepada salah satu sahabiah namanya Syifa binti Abdullah untuk meru'yah. Yang ru'yahnya ini didapatkan bukan dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bolehkan tatkala ru'yahnya adalah ru'yah yang terbebas dari mahdur syirki. Bahaya eh, kemusyrikan. Maka Nabi izinkan eh, sahabiyah namanya Syifa ini untuk melakukan ruqyah diatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Ada salah satu sahabat Ansar yang kena penyakit namanya namlah. Ya, koreng di badan atau sejenis itu. Fadullah maka dia diberitahu bahasanya Syifa binti Abdullah itu bisa dan pintar meru'yah untuk penyakit namlah. Akhirnya dia datang menemui Sifa dan meminta kepadanya supaya meru'yah. Maka Asyifa binti Abdullah mengatakan, Wallahi marokaitu mungdu aslamtu. Demi Allah, ru'yahnya tidak pernah saya pakai sejak saya masuk Islam. Fadhaba ansar, maka orang sahabat ansar tersebut datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkabarkan kepadanya tentang perkataan syifa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil asyifa kemudian mengatakan i'ridi alayya. Sodorkan rukyah yang biasa engkau pakai untuk penyakit namlah. Yang ini ditinggalkan oleh syifa sejak dia masuk Islam. Berarti ini rukyah jahiliyah. Bukan rukyah yang Nabi ajarkan. Akhirnya Syifa menyodorkannya kepada Nabi. Kemudian dinilai isinya kontennya tidak masalah. Kemudian Nabi mengatakan, oh ya dia. Dan ajarkanlah bacaan jampi-jampimu ini kepada Habsah. Sebagaimana engkau ajarkan kepada Habsah Alkitabah, Alkitab atau tulis menulis. Ya, di antara hal yang menunjukkan uh, tidak harus bacaan-bacaan jambi-jambi itu tidak harus berdalil. Uh, diperbolehkannya uh, ru'yah non-muslim meru'yah seorang muslim. Ya, terdapat hadis dari Amrah binti Abdurrahman meskipun ada padanya ingkita ini keterputusan bahasanya Abu Bakar radhiallahu anhu dakhala ala Aisyah masuk ke rumahnya Aisyah wa yatashtaqi dan ketika itu Aisyah sakit wa yahudiyatun taqiha dan ada wanita Yahudi yang meruqyah Aisyah Fakola Abu Bakar radhiallahu anhu lantas Abu Bakar radhiallahu anhu mengatakan oh ialah dia dengan kitabullah dengan Taurat yang asli Taurat jangan yang lainnya ya, maka Abu Bakar tidak mengatakan jangan orang ya Yahudi kok meru'yah anakku nah, ini kamu ngomong apa nanti bacaan jambi-jamnya eh, begini-begini anda ah, cuma ngasih memberikan tahu dia arahan silahkan ru'yah anakku Aisyah non pakai yang Memang murni kitabullah, murni Taurat menurutmu. Jangan campur yang lain. Maka hadis ini menunjukkan ada matauqif fi ruqyah. Eh, bahasanya ruqyah itu tidak tauqifi. Karena Yahudi mereka ruqyah pakai Taurat. Meskipun ulama sebenarnya berselisih pendapat, hukum meminta ruqyah dari ahli kitab. Ini, namun sebab perselisihan itu sebenarnya tentang masalah Tauratnya yang dipakai ruya. Apakah itu Taurat yang sudah diselawengkan, sudah diganti? Ini, ataukah mereka orang Yahudi itu antusias untuk meruya dengan Taurat yang masih asli dan belum diganti? Dan dan uh, ruya Yahudi jenis yang kedua itulah yang lebih utama. Oleh karena itu maka lihat Abu Bakar memerintahkan agar uh, Yahudi tersebut merukyah Aisyah bima fit Taurat dengan menggunakan Taurat ya, yaitu yang betul-betul asli Taurat supaya aman dari ayat-ayat yang merupakan penggantian dan yang lainnya. Karena tidak ada manfaatnya pada Taurat jika sudah diubah. Wa bihadza akhadha Syafi'i dan ini pendapat Imam Syafi'i membolehkan minta ru'yah sama e, non muslim sama ahli kitab asalkan dipastikan mereka ini hanya memakai adalah seorang antusias untuk hanya memakai uh, kitabullah khilafan menyelisih pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berpandangan, yang berpandangan tidak bolehnya ru'ya alil kitab dan ini dimakruhkan oleh Imam Malik. Dan makronya Imam Malik ini dimaknai karena ru'ya dengan Taurat dikhawatirkan itu adalah ayat-ayat yang sudah diganti. Maka di antara alasan Imam Syafi'i, maka jika ru'yah ahli jahiliyah, penyembah patung yang bersih dari kemusyrikan dan terbukti manfaat hukumnya boleh, maka mimba bil aula lebih-lebih lagi diperbolehkan ru'yahnya ahli kita Dengan syarat mereka adalah orang yang antusias untuk uh, uh, iltimas faidatihah Ya, maka ya apalagi alil kitab asalkan kemudian bisa dipastikan dia antusias hanya menggunakan lafat-lafat yang itu asli kitab suci. Itu uh, eh, penjelasan Syekh Muhammad Ali Farkus tentang masalah ini. Ya, maka beliau membagi ru'yah menjadi dua macam, ru'yah maksurah dan ru'yah gair maksurah. Kalau ru'yah yang maksurah, ya sudah. Ikuti di, gimana detail tata caranya dari Nabi, berapa bilangannya dan sebagainya, apa yang dibaca, maka tidak diganti-ganti. Adapun uh, ru'yah yang gair maksurah ya, eh, maka ya, ada unsur isya di dalamnya ya, kemudian eksperimen dipertimbangkan ya, dengan catatan tidak ada unsur yang terlarang di antara dalilnya adalah Nabi membolehkan jambi-jambinya orang jahiliyah ya, demikian juga terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya jambi-jambinya ahli kitab Nah. Kemudian kita kembali ke Mi'rul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jizani. Kita masuk pada bagian penutup dari pembahasan kaidah yang ketiga. Sikap manusia minta kidil ibadah al-mutlaqah. Berkenaan dengan pembatasan dalam dataran praktek ibadah-ibadah yang mutlak. Maka manusia dalam takyid ibadah mutlakah itu punya dua kubu ekstrim yang saling bertolak belakang. Ada tarfun mustahilun, ada pihak yang meremehkan. Mereka ini membolehkan mentakyid ibadah yang mutlak tanpa menimbang kaidah-kaidah syariat, tanpa ada batasan yang real. Maka mereka membuka pintu mengada-ada betul-betul dibuka selebar-lebarnya. Sehingga mereka anggap baik mayoritas bid'ah dan perkara yang mengada-ada. Khasatan terutama itulah ibadah-ibadah yang terjadi dalam bab ibadah. walayyamna ia dan mereka tidaklah melarang bid'ah ke, uh, melarang bid'ah kecuali bid'ah kekafiran dan bid'ah-bid'ah yang besar semacam yaitu bid'ah-bid'ah akidah, bid'ahnya khawarij dan yang lain. Wa minal amsalati ala dzalika di antara contoh hal ini bahasanya mereka menganggap baik mengkhususkan sejumlah malam ini, tanpa dibatasi dikhususkan untuk sholat kemudian zikir dan doa lebih banyak semacam malam 27 rojab di antaranya bahasanya mereka menganggap baik tanpa dalil yang teranggap banyak dari doa-doa dan zikir yang dibuat dan dikumpulkan oleh sebagian orang belakangan ala hayati hisbin dalam bentuk hizib yang kemudian jadikan wirid rutin harian dan mereka jadikan itu sebagai wirid yang unggul dan terkadang mereka anggap baik agar hizib tersebut rangkaian paket dikir tadi dibaca dengan cara bersama-sama dan di bisifatin dauriyah dan dibaca secara rutin. ulat dan mereka-mereka ini mereka e, irtakabu melakukan sejumlah hal yang berbahaya dan mereka terjumus dalam sejumlah mafsada, di antaranya mereka jadikan pembatasan tersebut sebagai satu hal yang dimaksudkan secara zatnya di mana mereka tidaklah menyimpang darinya dari batasan tersebut meskipun sekejap mata. Maka tindakan ini e, fi pada di dalamnya terdapat unsur menyamakan antara ibadah yang yang terdapat dalam syariat secara mutlak dan longgar dengan ibadah yang memang terdapat dalam syariat secara mukoyat. Maka terjadilah gara-gara hal ini tindakan menyerupai syariat dalam memberikan batasan dan pengkhususan. Dan ini adalah salah, ini adalah di antara bentuk tasyri' menetapkan hukum dan membuat hukum. Kemudian yang kedua, anahat taqyid pasien pembatasan ini qad afda sungguh mengantarkan kepada keyakinan orang-orang bodoh dan orang-orang awam bahasanya ibadah mutlak tersebut memang terdapat dalam syariat dengan bentuk mukoyat hakata seperti itu. Yang ketiga mereka menyelisih dengan hal ini dengan tindakan mereka ini mereka menyelisih sunnah tarkiyah di mana mereka melakukan satu hal yang tidak dinukil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasul melakukannya. Demikian juga mereka terjumus dalam tindakan menyelisih salafus saleh. Di mana salaf mengajarkan pada kita untuk meninggalkan sejumlah hal yang betul-betul diajarkan oleh Nabi karena khawatir orang awam meyakini kalau itu wajib. Kemudian yang keempat, pembatasan e, praktek ibadah mutlak ini kot ala sungguh telah mengantarkan mereka pada wukuk terjumus dalam mafsadah yang lain. Kanufrah minal ibadah semacam tidak suka dengan ibadah dan menyusahkan diri sendiri. Yang ini rupanya boleh jadi yufdi ila mengantarkan orang pada taksir tidak maksimal untuk melakukan kewajiban dan malas melakukan kewajiban. Dan semua ini adalah jalan yang mengantarkan pada wukuk terjumus dalam sikap berlebih-lebihan. Yang kelima, jadilah mereka dengan prinsip itu ila tahsin memperbagus banyak dari bid'ah Wadali kadang hal tersebut ingdama pada saat mereka jadikan di pembatasan bid'ah mutlak itu bagian dari bid'ah hasanah. Wasor bidalika maka jadilah mereka dengan hal tersebut mengingkari adanya bid'ah via Dan nampaknya mungkin e, bisa termasuk dalam kategori pihak mutasahil ini e, kaedah Safiyah belakangan tentang masalah ini berkenaan dengan bid'ah yang biasa yang dalam bahasa Syatibi disebut dengan bid'ah idofiyah. Kaidah mereka itu kalau diniatkan memang dituntunkan seperti itu maka itu bid'ah. Namun jika tidak ada niat semacam itu, niatnya adalah mengamalkan dalil mutlak ya maka bukan bid'ah. Ya, jadi uh, uh, tetap ada tetap ada label bid'ah yang terlarang. Ya, namun pembatasnya itu cuma niat. Pembatasnya cuma niat. Di antaranya adalah uh, pendapat Syafi'ah mutaakhirin berkenaan dengan misalnya selawat di sela-sela uh, sholat taraweh. Maka mereka katakan jika uh, itu niatnya untuk mengamalkan uh, mengamalkan uh, perintah untuk bersolawat yang dianjurkan secara mutlak maka tidak masalah. Tapi kalau ini dianggap dituntunkan oleh Nabi secara khusus adanya solawat di antara sela-sela taraweh, nah itu yang tidak boleh. Hal tusanu salatu alaihi, uh, alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih au hiya bid'atun yunha anha. Ya. Maka apakah dianjurkan ini bacaan solawat di antara sela-sela solat taraweh ataukah itu bid'ah yang terlarang? Maka jawaban Ya, saya mafat atirmasi. beliau jawab, as-salatu fi hadal mahal bi khususihi lam nara fihi syai'an fi sunnah. Wala fi kalami ashabihi. Ya. Maka solawat di tempat ini, di sela-sela terawih, secara khusus tidaklah kami jumpai ya, eh, satupun hadis, satupun dalilnya dalam sunnah. Tidak pula dalam perkataan ashabihi. Allah Allah mungkin sahabat Nabi mungkin fayabit bid'atun yunha anha man ya'ti biha di kauniha sunnatan fi hadal mahal bi khususihi. Maka beliau katakan maka ini bid'ah yang terlarang. Kapan? Untuk siapa? Man ya'ti biha. Orang yang melakukannya membaca solawat di antara salah-salah -salah di kauniha sunnatan. Jika dengan niat kalau ini memang tuntunan Nabi fi hadal mahal bi khususi di tempat ini secara khusus. Kalau niatnya adalah keyakinan ini disyariatkan disyariatkan dalam eh, dalam ajaran Nabi, disyariatkan dalam Islam, solawat di sela-sela salat taraweh. Nah itu bid'ah. Kalau niatnya demikian. Man ya'ti biha biqasdi. Syaratnya adalah yang dilihat adalah niat. Duna man ya'ti biha la bihadal qasdi. Namun bukanlah bid'ah yang terlarang untuk orang yang melakukan yaitu membaca solawat di antara salat-salat taraweh la bihadal qasdi tidak dengan niat semacam ini. Lebih hmm. La bihadal qasdi ka'ayyak sudah semacam niatnya ketika membaca annaha fi kulli waqtin sunnatun min haitsul umum. Dengan niat bahasanya salawat itu satu hal yang dianjurkan setiap waktu sebagaimana yang ada dalam dalil umum min haitsul umum secara umum termasuk diantaranya ketika ini ya, maka dianjurkan salawat secara umum termasuk diantaranya ketika ini maka niatnya mengamalkan dalil umum untuk eh, dalil umum perintah untuk bersolawat maka tidak terlarang tapi kalau niatnya adalah eh, meyakini ini satu hal yang dianjurkan secara khusus, nah itu bid'ah yang terlarang. Ini ini secara umum adalah kaidah syafi'iyah mutakhirin untuk ya, yang dalam bahasa Satibi disebut dengan bid'ah idofiyah. Semuanya pakai kaidah ini, tergantung niatnya. Kalau niatnya yang mengamalkan dalil umum, tidak apa-apa. Nih. Tapi kalau uh, kalau niatnya adalah nih, ini dituntunkan secara khusus, nah itu bid'ah yang telah. Jadi kaidahnya eh, tidak melihat rutinitas itu tidak dilihat. Nih, iltizam setiap terawih setiap tahunnya eh, itu tidak tidak dilihat, tidak dipertimbangkan. Yang penting niatnya. Itu kaidahnya Syafi'iyah, mutakhirin. Allah alam mutakatiminnya, atau imam-imam besarnya gimana tentang masalah ini saya belum tahu lebih lanjut. Eh, tapi yang eh, syafi'i Syafi'ah mutaakhirin itu kaidahnya dalam masalah bid'ah idhofiyah itu diakui, tidak kemudian dinihilkan. E, tidak dinihilkan. Eh, mengingkari bid'ah idhofiyah secara total, enggak. E, ya, namun e, Dinilai itu bid'ah yang terlarang kalau niatnya ya ini itu dituntunkan. Namun kalau berangkat dari sini maka orang itu punya niat yang beda seperti semacam ini bisa punya niat yang beda tidak seperti itu namun niatnya seperti ini kalau dia beramalnya pakai dasar ilmu dia ngerti. Eh, memang tidak ada tuntunannya. Ini niat solawatnya solawat niat uh, eh, solawat secara uh, umum. Tapi kalau tidak pernah dijelaskan, dan itu turun temurun dari kecil sampai tua sampai punya buyut itu juga uh, prakteknya seperti itu. Kira-kira niatnya apa? Ya, saya tidak memastikan. Ya. Cuma kira-kira niatnya apa? Ya ini kan eh, ghalabatul dhon. Kalau itu diwariskan turun temurun tanpa pernah dibahas, ini didudukkan tanpa kemudian pernah ada dikaji, di, ada jadikan materi pengajian secara khusus. Ini kalau tidak kemudian dibikin kajian secara khusus ini itu nanti Bapak dan Ibu sekalian nanti besok prakteknya niatnya begini loh. Nah, jangan niat yang aneh-aneh. Nah, kalau tidak pernah didudukkan demikian, non sekedar dipraktekkan turun temurun dari kecil sampai dia tua sampai punya buyut ya seperti itu kiainya tidak pernah jelaskan apa yang terjadi ya tidak memastikan namun dhula petunjuk kita adalah eh, niatnya bukan niat ngamalkan dalil umum non eh, niatnya ya yang ya seperti ini nih eh, paket ibadah Tawah itu ya, ya seperti ini. Berarti kan niatnya niat eh, niat yang salah. Ya, pakai kaedah ya, beliau-beliau ini kaedahnya niatnya tetap niat yang salah. Karena niatnya niat itu masuk. secara khusus bukan niat mengamalkan dalil umum. Gitu. Jadi kalau Safiyah mutaakhirin kaidahnya tentang masalah bid'ah idofiyah seperti itu. Ya, maka iltizam uh, rutinitas al-mudawamah terus menerus itu tidak dipertimbangkan. Tidak ya, ya, takyid dalam dataran praktek ya, secara terus menerus di ruang publik dan sebagainya tidak dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan satu-satu yang dipertimbangkan adalah niat hatinya saja. Lain hanya dengan apa yang disampaikan di buku ini, ya kalau niatnya niat yang tidak benar tentu jelas. Namun eh, lebih dari itu, lebih dari itu juga bisa jadi bid'ah. Kemudian atau fusani ya, pihak yang kedua mutasyadid. Orang yang di overdosis dalam masalah memberikan label bid'ah idofia. Gimana di mana mereka melarang takyid ibadat secara mutlak. Padahal ada musawir, faktor yang membolehkan secara syar'i untuk melakukan takyid. Dan mereka berikan fonis bid'ah kepada takyid semacam ini. Sehingga demikianlah luaslah demikian luaslah karena kaidah ini menurut mereka demikian luas yang namanya pintu fonis bid'ah. Di antara contohnya adalah mereka berpendapat haramnya berobat dan tabarok dengan sebagian ayat Al-Quran. Malam yarid biha nasun khasun. Mu'ayyan. Selama tidak terdapat nas khusus tertentu tentang hal ini. Dan ini di bab ru'yah dan berobat. Atau di bab merendahkan diri dan berdoa. Ya, padahal itu memang dasarnya dasar eksperimen. Ya, dijumpai ada ayat-ayat tertentu yang kemudian berdasarkan pengalaman ini eh, ini cocok kalau dibaca saat kondisi-kondisi tertentu. Yang ini ru'yahnya ru'yah berdasarkan pengalaman. Semacam beredar di tempat kita ada buku Wirid Persalinan yang ditakdim oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin. dianjurkan untuk mau melahirkan untuk membaca ayat ini. dianjurkan untuk membaca ayat tertentu. Saya tidak apal ayat yang dimaksudkan. Namun eh, maka ini ayat tertentu ini dasarnya adalah masalah eh, tajribah. Dan ini memang berkenaan erat dengan tadi kaidah masalah ruqyah. Ya, ruqyah itu ya, apakah kemudian uh, ya, menimbang misalnya berdasarkan pengalaman ayat-ayat tertentu itu lebih cocok untuk kondisi tertentu? Ya. ataukah ya, ataukah tidak? Ini tadi telah kita bahas di awal di awal kajian. Misalnya untuk orang kesurupan Sebagian praktisi menilai bahasanya ayat yang cocok, yang lebih pas itu beberapa ayat tertentu berkenaan dengan masalah sihir. Ayat-ayat yang ceritakan tentang masalah sihir. Eh, itu yang kemudian dikumpulkan oleh beliau si Raqi ini untuk dibacakan kepada orang yang kesurupan atau yang kena sihir. Itu babnya bab tajribah dalam dalam ruqyah. Nah, pihak mutasyaddid mengatakan wah itu bid'ah. Ini ini satu hal yang e, bid'ah demikian dia katakan. Kemudian wafidalika, wamindalika di antaranya mereka berikan vonis bid'ah kepada sejumlah sarana dakwah dan metode pendidikan dengan alasan dalil-dalil umum e, tidak ada jalan untuk mentakyidnya. Ya, sampai ada keluar fatwa e, bid'ah sekolah formal. Belajar agama dengan sekolah formal. itu itu belajar agama itu tidak ditakyid pakai e, pakai empat tahun untuk kemudian jadi S1 dan seterusnya. Maka ini wasail tarbawiyah. Padahal ini adalah sarana sekedar sarana pendidikan. Ini, ya, dikasih fonis karena uh, takyid. Takyid dalam dalil umum tolabul ilmi. Nah. Padahal boleh jadi juga yang punya anggapan demikian itu bikin daurah. dawahnya juga mukoyat. Seminggu, ini, tujuh hari atau yang lainnya. <clears throat> itu juga takit juga menuntut ilmu tidak harus terbatas tujuh hari <clears throat> Wahaula maka mereka mereka ini melakukan iddata mahadir sejumlah hal yang negatif, hal yang jelek. Eh, hal yang terlarang, wawakau dan terjemur dalam sejumlah dampak negatif diantaranya mereka telah menelantarkan kandungan nas-nas umum, mengingkari faedahnya secara amaliyah. Dan mereka jadikan dalil umum sekedar lafaz yang tidak yang tidak boleh diamalkan. Wadzalika hal tersebut karena mereka membatasi e, faedah dari teks umum cuma takrir atau lab menetapkan adanya perintah secara general tanpa takyin penentuan. Maka dengan hal ini mereka menetapkan wujud adzihni, sesuatu yang hanya ada di dunia benak dan pikiran dan mereka tiadakan wujud nyata di alam nyata dari pengamalan dalil-dalil umum. Maka dalil-dalil umum itu cuma bisa diamalkan di dalam benak dan pikiran saja. Tidak bisa diamalkan di dataran nyata. Kemudian mereka membatasi bentuk ketaatan untuk melakukan ibadah mutlak, mereka batasi dalam ibadah-ibadah mukoyat yang ada dalam syariat. Maka untuk melaksanakan perintah untuk uh, perintah memperbanyak berzikir yang ada di ayat misalnya Al-Ahzab 41, wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian banyak-banyak berzikir mengat Allah, mereka maknai maknanya indah menurut mereka mahmulun maknanya indah menurut mereka adalah melaksanakan mata yasar minal azkar, zikir-zikir yang memungkinkan yang terdapat dalam syariat secara mukoyat. Ya, maka mengamalkan ayat banyak-banyak berzikir, yaitu cuma uh, cuma mengamalkan zikir-zikir yang mukoyat yang ada dalam syariat. Oh, bangun tidur, mau tidur, habis sholat, ya, masuk rumah keluar rumah, ya itu saja pengamalan ayat ini. Iya. Sehingga tidak ada zikir mutlak itu tidak ada. Karena perintah-perintah untuk berzikir secara mutlak dimaknainya ke didatangkan praktek kepada mukoyat. Dan dengan tindakan ini maka mereka mengingkari dalalah luzum al-aqliyah. Dalalah iltizam. Maka mereka tidak mengambil kaidah bahasanya memerintahkan sesuatu, diperintahkannya sesuatu adalah diperintahkannya konsekuensinya. Dan kaidah mengupayakan wasilah. Dan kaidah bahasanya perintah mutlak tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan hal tertentu. Maka mereka memberikan ruang yang sempit kepada orang-orang yang bersemangat dari kalangan para ahli ibadah. Mereka persempit pintu, rajin dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Musyamirin itu artinya orang yang mencincingkan lengan baju. Maksudnya orang yang bersemangat. Dan dengan tindakan ini mereka menyelisihi badah hatal ukul. Satu hal yang badihi menurut akal. Badihi itu eh, satu hal yang tidak perlu dipikir Maka mereka melakukan, meniadakan, menyelisihi satu hal yang aksomatis menurut akal. Wa majubilat alai nufus. Dan apa yang menjadi fitrah jiwa. Minarorbah, yaitu memiliki keinginan, tanwi variatif, watahir dan e, dan berubah. Yang ketiga mereka e, terjumus dalam tindakan, dalam sikap menyelisih salafus saleh. Ya. Karena sabata terdapat dalam banyak tempat yang tak terhitung dari salaf mereka mentakit ibadah mutlakah. Sebagaimana akan didatangkan syekh min sedikit dari hal tersebut nanti di belakang. Yang keempat, mereka memperluas definisi bid'ah. Dan mereka masukkan dalam definisi tanpa dalil ya, al-mutlaqat asyariyah mentak, e, mentakyid amal-amal mutlak yang dituntunkan oleh syariat. Fa'aktsaru minal hukmi bil bid'ati maka mereka boros memberikan vonis bid'ah dan mereka berlebihan dalam e, menuduh kaum muslimin melakukan bid'ah. Wasahula alaihim hamluhu dan mudah atas mereka di membawa dan memikul fonis-fonis tersebut. Balkan atabti indahum wal asal. Sampai-sampai fonis bid'ah itu hukum asal menurut mereka. Al-mustashab yang wajib dipertahankan. Wawal hukmul asli fi af'alil muslimin wa ibadatihim. Sehingga bid'ah itu adalah hukum asal untuk semua praktek kaum muslimin. Di luar kelompoknya. Di luar kelompoknya hukum asal praktek mereka adalah bid'ah. Ya. Hukum asal ibadah mereka adalah bid'ah. Khamisan yang kelima, mereka terjumus dalam kontradiktif dan kegoncangan, watahakum dan menetapkan hukum tanpa dasar. Karena terkadang mereka memfonis satu takyid itu bid'ah. Namun kemudian mereka menetapkan hukum untuk yang semisal itu boleh secara syariat. Tadi ini, belajar agama secara formal itu bid'ah karena takiyat dalam masalah tolabul ilmi. Setelah itu bikin daurah tujuh hari itu bukan bid'ah. Padahal itu juga sama-sama takiyat dalam tolabul ilmi. Li'ana mislahu mangkulun anisalafi salih. Ya, maka itu boleh secara syariat dengan alasan semacam itu dinukil dari salafus saleh. Watarutan dan terkadang yang lain itu indahu menurut mereka fonis bid'ah itu berhubungan erat dengan apa yang tidak disukai oleh jiwa mereka. Wa mautinihim. Dan itu satu hal yang asing dari eh, dari tempat mereka. Sesuatu yang tidak ada di kampung mereka. Maka ya, atas satu hal yang tidak mereka sukai, nah itu yang difonis bid'ah. Lantas mereka nisbatkan sebagai bagian dari syariat ma alifuhu apa yang biasa mereka lakukan berupa sejumlah aktivitas turun temurun yang itu terpatri di tengah-tengah mereka mengamalkannya dan mempraktekannya. Maka Anda jumpai mereka tidak memiliki dalam masalah ini kaidah yang terukur. Demikian juga tidak memiliki hukum yang bisa berlaku pada semua kasus. Waman Awat syawahida ala dalika dan siapa yang mau me, eh, menginginkan bukti atas hal ini, silakan baca sejumlah masalah-masalah yang mereka fani sebagai bid'ah. Maka maka dia akan jumpai dalam masalah tersebut al-adat al-kasir jumlah yang sangat banyak sekali. Maka sekolah formal uh, bid'ah, kemudian belajar di kelas itu bid'ah harus di masjid. Eh, eh mengelola yasa, uh, eh, mengelola dakwah dengan pakai yayasan bid'ah dan seterusnya. <clears throat> Ya, artinya definisi uh, bid'ah sangat kemudian uh, lebar tanpa terukur. Ukurannya apa? Ya mereka cocok sama mereka tidak cocok. Nih. Ya, kalau tidak cocok ya bid'ah. kalau mereka cocoki ya itu mesok. Nih. dan yang benar Inama tawasud adalah sikap pertengahan di antara dua pihak ini. Yaitu mentakit ibadah mutlak satu perkara yang tidak boleh tidak. asairu watu ilaihi. Orang itu di, sara di, ber, eh, berubah kepadanya. Beralih kepadanya. Dari sisi al-imtisal. Melaksanakan perintah syariat, watatbik dan penerapan perintah syariat. Maka tidak boleh tidak di dataran nyata perintah eh, perintah yang bersifat umum itu di dataran nyata nanti bentuknya mukoyat dengan zaman, dengan tempat, dengan bilangan. Namun tidak boleh tidak takit ini harus tunduk pada kaidah-kaidah syariat yang jelas yang melarang ibtidak membuat mengada-ada dan menutup jalan-jalannya dan pintu-pintunya iya, dan memberikan kemudahan bagi para mukalaf untuk Eh, menempuh jalan al-imtisal. Ya, jalan melaksanakan perintah dan menyiapkan bagi mereka jalannya dan sebab-sebabnya. Wa inamatan itu dan akan terukur permasalahan jatuh ke dalam bid'ah dalam bab mentakit ibadah mutlak manakala kita memadukan dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tatapu menelusuri maya khusu hal-hal yang ya, ya, hal-hal yang bersifat uh, uh, terkait peng uh, eh, ya khusu bisa kita terjemahkan terkait terkait takyid pembatasan ibadah mutlak yang ada dalam hadis-hadis Al-Waridah yang terdapat dalam sunnah mutaharah dan asar yang dilihatkan dari para sahabat dan salafus saleh setelah mereka wa ta'lib bainaha. Kemudian riwayat-riwayat ini dipadukan. Dan sudut pandang yang kedua adalah Dobtu menguasai kaidah-kaidah syariat yang memberikan hukum, yang menetapkan hukum dalam bab ini dan sebagian kaidah digabungkan dengan sebagian yang lain kemudian dipraktekkanlah kaidah tersebut dalam bentuk yang benar. Adapun uh, sudut pandang yang pertama menelusuri hal-hal yang ya khusus terkait uh, pembatasan ibadah mutlak yang terdapat dalam hadis-hadis yang terdapat dalam sunnah mutahara dan asar yang dilihatkan dari para sahabat dan salafus soleh setelah mereka kemudian menyatukan riwayat-riwayat tersebut dan menyimpulkannya. Falwarid maka yang berdalil dalam masalah ini bisa kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah tata doman isinya contoh-contoh dan penerapan mentakit ibadah mutlak. Kemudian kategori yang kedua memuat dua bit kaedah-kaedah dan syarat untuk membatasi atau mentakit ibadah mutlak wa minal muta'ayyan dan sebuah keniscayaan dalam dalam masalah ini mempertimbangkan dua e, kategori ini dalam dalam melakukan telaah dan tidak iktisar mencukupkan diri dengan yang satu tanpa yang lain. Maka kelompok yang pertama adalah contoh-contoh praktis mentakit ibadah mutlak. Wahadil amsilah dan contoh-contoh ini qad kotminal minal karena demikian banyaknya sampai sulit untuk dihitung. Fakat nukil maka dinukil dari salaf dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka dalam masalah ini perkara yang sangat populer. Bahkan terbukti bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukir mendiamkan sebagian istiad sahabat dalam bab ini. Contoh yang pertama dari sahabat Abu Hurairah. Radul anusnya Nabi SAW bertanya kepada Bilal setelah selesai sholat subuh. Ya Bilal, hadis ini bi'arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan padaku amal yang paling kau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena aku mendengar suara dua sandalmu di depanku di surga. Itu dalam mimpi yang Nabi alami semalam. Maka Bilal kemudian mengatakan, Ma'amil tu amalan, tidaklah aku melakukan satu amal yang lebih aku harapkan manfaatnya di sisiku. Dibandingkan tidaklah aku berwudu dengan satu wudu di satu waktu di malam ataupun siang kecuali aku akan sholat sunnah dengan wudhu tersebut ma kutibali an usolia sebanyak mungkin yang bisa aku kerjakan maka kutibali artinya apa yang ditakdirkan oleh Allah pada diriku untuk supaya bisa aku kerjakan. Itu terjemah latarlaknya, terjemah bebasnya ya sebisa sebanyak mungkin yang aku mampu untuk mengerjakannya. Ya, maka kita lihat ya, bahasanya ya, Bilal ini eh, yang diambil pelajaran adalah dia berinisiatif Nih, tanpa ada tuntunannya dari Nabi terlebih dahulu. Namun Nabi kemudian mendiamkannya. Contoh yang kedua dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Abu Bakar, kapankah engkau witir? Maka Abu Bakar mengatakan, saya witir di awal malam. Nabi bertanya pada Umar, kapan kamu witir? Ini Umar mengatakan akhir malam. Maka Nabi kemudian berkata kepada Abu Bakar, akhodahada bil hazmi. Orang ini mengambil sikap hati-hati. Sedangkan Nabi berkata kepada Umar, akhodahada bil kuwah. Orang ini adalah, yaitu Umar, mengambil al-quwah yang hebat yang kuat. Ini, mengambil sikap yang hebat kuat. Pokoknya saya bisa bangun akhir malam. Ini, Abu Bakar sikapnya hati-hati. Jangan-jangan nanti akhir malam tidak bangun. Ini, maka adalah saya tak witir di awal malam. Dan dari Ali, beliau mengatakan adalah Abu Bakar itu lirih suaranya ketika membaca ketika membaca Al-Quran di sholat malamnya. Ketika sholat malam, sama-sama sholat malam, ya Abu Bakar sukanya suara lirih. Lain hanya dengan Umar, sedangkan Umar mengeraskan bacaannya. Kemudian lain lagi ada ada amar bin Yasir, ida qara'a jika membaca nyomot ayat sini nyomot ayat sana. Ya'khudhu min hadis surah wa hadis surah. Nyomot dari ayat ini dan habis itu kemudian nyomot dari ayat yang lain, dari surat yang lain. Lantas e, tindakan tiga orang sahabat ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakalal maka Nabi mengatakan bertanya pada Abu Bakar, kenapa lirik? Abu Bakar mengatakan ini la usmi'u man unaji. Sungguh aku sudah memperdengarkan kepada Allah zat yang aku ajak bisik-bisik. Itu sudah didengar oleh Allah. Ya, maka lirik sudah cukup. Tidak perlu keras-keras. Nabi bertanya kepada Umar, kenapa engkau baca Quran di sholat malammu kok suaranya keras? Kal Umar mengatakan, aku takuti setan. Dan aku bangunkan orang-orang yang tertidur. Sholat malam, soalnya keras. Itu untuk sekalian bangunkan anak dan istrinya. Untuk sekalian bangunkan anak dan istrinya supaya bangun sholat malam. Sudah sekalian saja e, baca Qurannya suaranya lantang kan bangun. Nah, oh eh, bangun bapaknya sedang, suaminya sedang sholat malam. Oh berarti ya terus kemudian sholat malam. Ya. itu keluarganya Umar. Ya. Kalau keluarga banyak orang beda lagi kan. Bangun kemudian cari sumpel kapas, Ya. bantal, ah, tutupi, lanjut tidur. Nah. Kalau keluarganya Umar beda. Ya. Umar bangun ya, lebih duluan, dan salat malam suaranya dikeraskan akhirnya mereka terbangun kemudian ikut pada ikut salat malam kemudian Nabi bertanya kepada Amar lima hudu min hadis surah wa hadis surah kenapa kamu comot dari surat ini dari surat itu maka Nabi mengatakan maka Amar mengatakan apakah engkau mendengar aku mencampur itu dengan sesuatu yang bukan bagian darinya maka Nabi e, maka Nabi mengatakan tidak. Kal kemudian Nabi mengatakan atau kemudian Amar mengatakan fakuluhu tayyib karena semuanya baik bagus. Ya, maka di rokaat ini ngambil dari surat ini rokaat kedua nanti surat yang berbeda tidak dicampur. Tidak kemudian satu rokaat e, eh, oplosan dari tiga surat misalnya. Ya. Maka karena semuanya baik. E, Maka Nabi diamkan, Nabi tidak mempermasalahkan. Maka di sini ada e, ada takyid dalam tata cara. Kemudian sebelumnya ada takyid tentang waktu. Takyid pokoknya Abu Bakar witirnya awal malam. Ditakyid di di situ. Padahal e, perintah uh, witir atau sholat malam longgar. Awal malam boleh, tengah malam boleh, akhir malam boleh. Nah Abu Bakar iltizam. Ini iltizam dengan awal malam. Ini kemudian contoh yang ketiga dari Abu Sa'id Al Khudri. Ada sejumlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam farin mereka safar. Lantas mereka melewati salah satu kampung, kampung orang Arab Lantas mereka meminta jamuan pada mereka, namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau memberi jamuan. Perlu diketahui supaya kita faham hadis ini. Di masa Nabi, masa para sahabat, itu belum ada bisnis kuliner. Belum ada kemudian orang bisnis dengan buka warung, makan, restoran, angkringan, kemudian eh, lesehan atau tidak lesehan dan sebagainya itu tidak ada. Tidak ada orang jualan makanan. Gimana padahal orang safar sudah ada. Orang berpergian sudah ada. Namun ketika musafir itu mengadakan perjalanan dia nggak akan ketemu restoran. Tidak akan ketemu warung makan. Itu itu masa Nabi, masa para sahabat. Maka musafir masa silam itu e, solusi makannya cuma dua. Solusi makannya adalah dua. Pertama makan bekal. Makan bekal yang dibawa dan yang disebut bekal di masa silam bekal makanan. Ini eh, adalah bekal makanan. Kalau uang itu untuk belanja, untuk kulaan barang. Tapi kalau bekal, bekal makanan. Cara yang kedua, mereka cari Ya, mereka menempuh misalnya padang pasir, mereka cari dek perkampungan. Setelah setelah itu maka mereka melakukan yang ada di hadis ini. Meminta jamuan. Minta supaya mereka diterima sebagai tamu, terjemah bebas eh, terjemah letalaknya, mereka minta supaya mereka eh, diterima sebagai tamu. Sebagai daif. Istadafuhum. Minta pada mereka-mereka supaya mereka diterima sebagai tamu. Dan kalau tamu maka dapat jamuan tamu. Jamuannya tentu makan makan besar. Ya, ya, itu jamuan yang akan didapatkan. Dan bukanlah syarat daif tamu harus dikenal oleh tuan rumah. Ini. Maka tamunya Ibrahim yang disembelihkan sap, uh, sapi, anak sapi dipanggangkan, itu Ibrahim tidak kenal. Dan Ibrahim mau menerimanya sebagai tamu, maka kemudian eh, Ibrahim kemudian bersegera memberikan jamuan. Ya, maka bukalah syarat yang namanya tamu itu harus orang yang dikenal. Nah, maka mereka ini kehabisan bekal. Dan cara yang kedua itu hanya ditempuh manakala cara pertama sudah habis. Ya, mereka minta jamuan, cari kampung, cari perkampungan, kemudian minta jamuan kalau bekal mereka sudah habis. Nah ini sahabat ini bekalnya sudah habis. Bekal makanan yang dibawa sudah habis. Mereka ini orang kelaparan. Mereka ini orang kelaparan. Mereka minta jamuan, minta supaya diterima sebagai tamu. Ternyata penduduk itu, kampung itu semuanya tidak ada yang menerima. Dan semacam ini, kalau satu kampung tidak ada yang menerima. musafir yang betul-betul memang eh, kekurangan, ini dinilai mereka ini penduduk kampung itu pelit. Di budayanya orang Arab ini mereka kena stempel pelit. Mereka orang pelit. Faqala ya, akhirnya sahabat ini kemudian istirahat meskipun dalam lapar-lapar dengan keadaan pot koncongan istirahat di pinggir kampung. Ternyata kepala kampungnya tersengat binatang berpisah. Akhirnya tanya-tanya di antara mereka, tidak ada yang bisa merukyah di antara eh, penduduk kampung itu sendiri. Tidak ada yang jadi praktisi rukyah di penduduk kampung itu. Akhirnya mereka kemudian mengatakan, jangan-jangan tuh rombongan tadi, musafir tadi, ada yang bisa ngerukyah. Akhirnya salah satu dari mereka eh, datang ke pinggiran kampung, dan bertanya kepada para sahabat. Fakalulahum hal fikum rokin. ada kedai antara kalian yang bisa merukyah? Fa'ina Sayyid al-Hayy karena di ketua kampung ini latihun Dia mendapatkan sengatan. Au musabun atau mendapatkan musibah. Maka salah satu dari sahabat kemudian mengatakan naam iya. Ada yang bisa. Fa'atahu lantas salah satu sahabat tadi mendatangi di sang kepala kampung Farokohu lantas dia ru'yah fatihatil kitab dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan, atau lengkapnya hadis, lengkapnya kisah, lantas iya ada yang bisa, namun karena kalian tidak mas, nggak ngau ngasih kami jamuan, artinya kalian pelit-pelit. Karena kalian kalian nggak mau ngasih kami jamuan, kalian tahu kami musafir, ini bukan perampok, bukan garong, bukan ini eh, kami orang baik-baik safar. Eh, kalian nggak mau, maka kami tidak, maka saya tidak mau ya kecuali dengan upah. Eh, eh, kami tidak mau ya kecuali dengan upah. Hanya disepakati eh, kesepakatannya adalah 30 ekor kambing. Eh, kalau sembuh, eh, kalau sembuh di ruya, maka 30 ekor kambing untuk para sahabat. Maka diru'yah dengan Al-Fatihah, sekali baca, fabaro'a langsung sembuh. kerja dua menit. dapat duit 30 ekor kambing. kerjanya cuma dua menit saja, baca Al-Fatihah. sekali baca. Fa'u'tiya maka dia diberi kotian minat sekelompok kambing. Di riat yang lain yaitu 30 ekor. Pada akhirnya eh, sahabat ini faaba ayak balah, ya, menolak untuk menerimanya. Wakal dan dia mengatakan, hatta azkur dalika sampai aku sampaikan eh, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau datang pada Nabi dan menyampaikan hal itu kepada Nabi dengan mengatakan, Wahai Rasulullah, Wallahi demi Allah, aku tidaklah meru'yah kecuali dengan Al-Fatihah. Maka Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, "Bama atroka anha ruqyah." Dari manakah kamu tahu kalau itu ruqyah? Berarti e, itu istihad dia. Nabi belum pernah mengajarinya. Lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kudu minhum, ambil 30 kambing tadi dari mereka. Watribuli bisahmin ma'akum dan berikan untukku jatah dari 30 kambing itu. Bukannya e, dapat gaji tanpa kerja. Nah, maksudnya adalah untuk tajibul khatir untuk menenangkan hati mereka kalau itu betul-betul 100% halal. Kemudian e, contoh yang keempat tentang sebagian dikir sholat dari Anas ada seorang datang masuk ke dalam soft wa hafazahu nafasu dengan napas yang tersengal-sengal. Fakal lantas dia membaca doa istiftah yang dia susun sendiri. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Segala puji Allah pujian yang banyak yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Setelah Nabi selesai dengan sholat, dari solatnya, Nabi bertanya, ayukum mutakalim bil kalimat. Siapakah di antara kalian yang berkata-kata dengan kata-kata tadi? Maka orang-orang yang ada cuma terdiam. Tidak ada yang berani jawab. Dan Nabi sampai mengulang mengulangi perkataannya. Siapakah yang berbicara tadi? Fa'innahu lam yakul ba'sa. Dia tidak mengucapkan perkataan yang dosa. Tenang saja. Ini tidak mau dihukum. Ini tidak mau dihukum karena perkataannya bukan perkataan dosa. Eh, jangan diem semua. Nah, Ya, jangan diam semua karena khawatir dan takut. Jangan takut. Mm, eh, Fa'inaulam yakul ba'asan. Dia tidak mengucapkan kalimat dosa. Akhirnya sang pengucap mengatakan, Fakolah rajulun. Maka orang mengatakan, Citu aku, aku wahai Nabi, aku datang. Wakat hafazani nafasu, nafasku tersengal, sengal, tuha lantas, lantas aku mengucapkannya. Maka Nabi mengatakan, malah memberikan pujian, sungguh aku melihat 12 malaikat berlomba dulu-duluan siapakah di antara mereka yang akan mengangkat amal tersebut menghadap ke eh, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan pada saat kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal qaum. Maka ada salah satu yang mengucapkan yaitu doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asila. Ini pendek demikian. Eh, setelah selesai sholat Nabi bertanya, manil qail kalimat kada wa kada. Siapakah yang mengucapkan kalimat ini dan ini? Maka salah satu sahabat mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tulaha. Aku kagum dengan kalimat itu, futihat laha, terbuka untuk kalimat tersebut semua pintu-pintu langit. Ibnu Umar mengatakan, fama taraktuhunna maka aku tidak pernah meninggalkan doa istiftah semacam itu sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian semacam itu. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Contoh yang kelima tentang membuka dan mengakhiri bacaan Al-Quran dalam sholat dengan surat Al-Ikhlas. Dari Anas radhiallahu anhu ada seorang ansar yang menjadi imam di Masjid Kuba. Wakana dan adalah dia setiap kali membaca surat kok biha lahum fi solati baca surat yang eh, dia akan baca surat tersebut fi solati dalam solat mimma kok bihi yang akan dia baca iftataha bikul wallahu ah maka dia buka dulu dengan surat al-ikhlas maka kalau dia membaca surat, Al-Ikhlas dulu yang dibaca. Al-Fatihah, setelah amin, baca Al-Ikhlas, baru kemudian baca surat yang ingin dibaca. Hatta yafqo minha sampai selesai selesai Al-Ikhlas, thumma yakra kemudian baru membaca surat yang lain ma'aha bersama Al-Ikhlas. Dan itu dia lakukan di, semu, di setiap rakaat. Lantas makmumnya itu komplit menyampaikan kepadanya kalimat komplit. Mereka mengatakan, Anda membuka dengan surat Al-Ikhlas. Summa kemudian latar Anda tidaklah berpandangan Anda hatu jizuka itu sudah cukup. Sampai Anda baca surat yang lain. Maka kami ngasih dua pilihan. Fa imma antaqo biha maka pilihan yang pertama Anda baca surat Al-Ikhlas saja. Uh, wa imma atau antadaah tinggalkan baca al-ikhlas watakok bi baca surat yang lain. Sang imam Masjid Kuba ini ngotot. Ma'ana bitarikiah. Aku tidak mau meninggalkannya. Aku tidak mau meninggalkannya. Malah dia ngasih dua opsi. Tandingan. Jika kalian mau, aku aku jadi imam kalian. Bidalika dengan cara seperti itu, aku mau jadi imam. Namun jika kalian tidak suka, aku tinggalkan kalian, aku makmum saja. Aku makmum saja, pilihannya cuma dua. Saya jadi imam, ya gayanya seperti itu. Kalau enggak, saya makmum saja. Wakanu padahal penduduk Kuba berpandangan bahasanya orang ini adalah orang yang paling afdol di antara mereka. Ini orang yang paling soleh di antara mereka. Dan mereka juga tidak suka ada selain beliau yang jadi imam. Imamnya harus beliau. Nah, namun cara ngimamnya mereka tidak sukai. Akhirnya mereka penduduk Kubah datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan dan mengkabarkan pada Nabi kabar orang itu. Lantas Nabi memanggilnya dan menanyai orang itu sang imam masjid Kubah, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta oleh kawan-kawanmu? Dan apa yang mendorongmu alal luzum untuk terus menerus membaca surat ini yaitu surat al-ikhlas di setiap rakaat. Fakal maka dia mengatakan karena aku mencintai surat al-ikhlas. Maka Nabi mengatakan hubbuka iyaha adkhalaqal jannata. Sehingga cintamu dengan surat al-ikhlas karena isinya bukan karena semata-mata pendeknya. Ya, itu memasukkanmu ke dalam surga. Nah, demikian yang kita pecah kesempatan sore hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.